Uh, pada malam hari ini uh, kita akan sedikit beralih tema untuk mengisi waktu yang sebenarnya belum ada Eh, persiapan untuk melanjutkan kitab ini. Kita cari saja tema yang siap. Saya ambil dari kitab Adabul Mawsu'ah, Adabul Islam, Mawsu'ah Adabul Islam, yaitu Adabul Khuruj Minal Manzil rukub Adab keluar dari rumah dan berkendaraan. عند خروج المسلم من بيته فإنه يسن له أن يتأدب بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من بيته فمن ذلك ketika seorang muslim keluar dari rumahnya maka disunnahkan untuk melakukan adab yang pernah dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau keluar rumah. Famin antara lain adalah al-awwal yang pertama salat rakaatain qabla khuruj minal bait. Salat dua rakaat sebelum keluar rumah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajta min manzilika rakaat ini, tamna'anika ma suq." Wa idza dakhalta min manzilika fasalli raka'ataini tamna'anika madakhalat Apabila kamu keluar rumahmu, keluar dari rumahmu, maka apabila kamu hendak keluar dari rumahmu, hendaklah kamu sholat dua rakaat. Karena hal itu dapat menghalangi keburukan yang ada di luar. Dan apabila engkau hendak masuk ke dalam rumahmu, masuk ke rumahmu, maka Salatlah kamu dua rakaat karena hal itu menghindarimu dari keburukan yang ada di dalamnya. Para hafidin, adat yang pertama dalam hadis ini adalah adat yang berkaitan dengan keluar rumah, salat dua rakaat sebelum keluar rumah. Karena hal itu dapat mencegah hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi di luar rumah. Demikian. Jadi Islam uh, memiliki hal-hal tertentu yang dapat menghalangi, yang dapat melindungi dirinya dari berbagai macam hal-hal yang buruk yang mungkin menimpa dirinya. Di antaranya yaitu sholat dua rakaat sebelum keluar rumah. Sholat dua rakaat sebelum keluar rumah. Ini yang pertama. <clears throat> yang kedua, zikrullah ta'ala bima sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa yang ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> bersabda, "Jika kharaja rajul min baitihi, faqala Bismillah, tawakkal ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah." Apabila salah seorang kalian keluar dari rumahnya, maka hendaklah diucapkan, maka dia mengucapkan bismillah tawakal tu Allah la haula wala quwata illa billah. Saya yakin doa ini sudah kita ketahui semenjak SD. Sudah kita ketahui semenjak SD. Hanya saja seringnya itu kita kita lupa untuk mengucapkannya ya seringnya itu kita lupa mengucapkannya karena mungkin karena tidak paham apa bilah daripada daripada mengucapkan doa ini mungkin selama ini kita hanya mendengar ucapan kalau mau keluar rumah Bismillahi tawakal Allah wala haula wala quwata illallah titik fadilahnya apa pernah mendengar apa keutamaannya hmm. itu merupakan lanjutan dari hadis ini apa lanjutannya <clears throat> Kita ulang. Ida kharaja ar-rajulu min baiti apabila orang keluar dari rumahnya faqala lantas dia mengucapkan bismillah tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billah fayuqalu lahu hasbuka qad hudita wa kufita wa ukita cukuplah untukmu sungguh engkau telah diberi petunjuk telah diberi kesukupan dan telah diberi perlindungan nah ya fayatanaha halahu syaitan berarti syaitan pun minggir. Nah ini dia. Jadi orang yang membaca uh, doa ini ketika dia keluar rumah, Allah mengucapkan, oh cukup bagimu, kamu telah diberi petunjuk, telah diberi kecukupan dan telah diberi perlindungan. Makanya syaitan mengatakan, makanya Allah pun menyebutkan, saya tanah halahu syaitan, maka syaitan pun minggir, menyingkir darinya. Fayakullahu syaitan ukhra akhor, <clears throat> lantas syaitan yang lain berkata, Kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya ukiya? Apa yang harus kamu lakukan lagi wahai syaitan? Ini ini perbincangan antar sama syaitan. Apa yang harus kalian lakukan lagi dengan seorang yang telah diberi petunjuk, telah diberi kecukupan dan telah diberi perlindungan? Inilah fadilah ucapan doa Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan sangat ringan, mudah dihafal, namun jarang diucapkan. Nah, sembilan puluh 99% kita ini menghafal nih, Ya, tapi mengucapkannya setiap keluar rumah itu boleh dibilang jarang. Kadang-kadang anak TK ketika kita ngantar anak TK, anak yang mengingatkan. Mengapa demikian? Coba perhatikan. Syaitan itu tahu fadilah daripada ucapan ini. Makanya dia berusaha ketika kita keluar rumah ada yang tinggal kita tuh sibuk dengan mau kemana, apa yang harus dilakukan di luar, begini, begitu, begini sehingga lupa dengan doa yang singkat, padat dan mudah dihafal, bahkan sudah mendarah daging hafalannya. Demikian para ikhwatiddin azallahu Ya, bismillah tawakkal tu Allah wala haula wala quwata illa billah. <clears throat> Kemudian doa yang lain. Di antara doa yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah Rasulullah SAW, uh, eh, beliau berkata, "Annahu sallallahu Sallam bahwasanya Rasulullah SAW idza kana Ida Kharja min baiti qala apabila beliau keluar dari rumahnya, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min an nazilla au nabilla au nazlima au nuzlama au najahala au yujahala alaina. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku berlindung, aku berlindung kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ketergelinciran. Dari ketergelinciran, dari kesesatan, dari menzolimi dan terzolimi, menjahili dan dijahili oleh orang lain. Inilah doa yang sangat kompleks para Yafafidin yang mungkin terjadi pada diri kita ketika kita di luar rumah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketergelinciran. Berapa Banyak orang yang tak ada, tak ada hujan, tak ada angin, nggak disenggol kereta, nggak disenggol apa-apa, jatuh sendiri. Demikian, tergelincir tergelincir dikarenakan apakah dikarenakan lubang, apakah dikarenakan kerikil. Jadi kita minta perlindungan pada Allah dari ketergelinciran. Jangan sampai tergelincir, karena memang tergelincir itu sakit. Ya, tergelincir itu sakit. Allah sudah mengajarkan pada kita, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar jangan sampai tergelincir. Apalagi kalau tergelincir kemudian jatuh di di gilas truk, itu lebih parah lagi. Pak 19 Kemudian aunazilla atau dari kesesatan. Kesesatan di sini bukan aliran maksudnya, bukan pemahaman. Sesat di sini nyasar. Ya, nyasar. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai nyasar. Kemudian dari menzolimi orang lain. Ya, kalau kita di luar, terkadang kita ngobrol atau apapun yang terjadi, kita bisa saja tanpa sadari menzolimi orang lain mungkin mendolimi mereka dengan ucapan-ucapan atau mungkin mendolimi mereka dengan dengan tindakan apakah memukulnya atau apa saja para kafirin. makanya kita berlindung kepada Allah ya Allah jangan sampai saya di luar nanti mendolimi orang lain kemudian aunu selama kita berlindung kepada Allah agar jangan sampai menzolimi orang lain dan juga kita nggak mau dizolimi orang lain nah, tidak menzolimi dan juga tidak dizolimi au najahalu au au najahala atau menjahili orang lain ngerjain orang lain au yujahala alaina atau dikerjain oleh orang lain demikian para ikhwatiddin azallahu iyyakum dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud doa ini diucapkan seraya memandang ke langit nah, doa ini diucapkan seraya memandang ke langit hadis diriwayatkan oleh Ummu Salamah ma kharaja Nabi SAW min baiti qattun illa rafa'a tarafahu ila sama. Tidaklah Rasulullah keluar dari rumahku kecuali beliau mengangkat pandangannya ke langit seraya mengucapkan doa ini. Bismillahi Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inna na'udzubika an nazilla au nadilla au nazlima au nuzlama au au nujala au yujhala alaina. Saya ulang. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. tawakkaltu ala Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nazilla aw nadilla aw nazlima aw nuzlama aw yajhala aw najhala aw nujhala aw yujhala alaina. Itu doa keluar rumah. Uh, adab keluar rumah. Salat dua rakaat sebelum pergi, kemudian membaca doa ya kalaupun nggak hafal doa yang kedua minimal doa yang pertama jangan lupa doa yang pertama doa yang sangat pendek ya jangan lupa doa yang pertama Bismillahirrahmanirrahim jangan sampai kita nggak hafal itu anak-anak SD itu hafal semua hafal ini jangan sampai nggak hafal ini demikian kemudian para Allah ya, keluar rumah biasanya kita naik kendaraan ya Pertama, ya berkaitan dengan kendaraan, yang pertama harus kita perhatikan adalah niat atau niat yang benar. Artinya, ketika kita berkendaraan hendaklah punya niat yang benar untuk tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai untuk perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah وذلك بأن ينوي المسلم بركوبه وسيلة المواصلات هذه أن يبلغه مقصده من صلة الرحم أو السعي على العيال أو زيارة الله أو نحو ذلك yaitu seorang muslim berniat berniat berkendaraan yang merupakan sarana transportasi yang dia miliki untuk mencapa, menyampaikan maksudnya seperti silaturahmi atau uh, untuk usaha untuk usaha atau untuk berkunjung ziarah villa berkunjung ziarah hati berkunjung berkunjung ke tempat-tempat teman kalau ziarah villa berarti dia berkunjung ke tempat temannya bukan dikarenakan bisnis bukan dikarenakan apa-apa ya kepingin saja dia rindu atau dia kepingin berjumpa dengan temannya hanya dikarenakan Allah Subhanahu wa taala demikian intinya ya intinya minimal dia berniat berkendaraan itu untuk perkara yang mubah. Ya, untuk perkara yang mubah. Dan kalau untuk perkara yang mubah, jika dia niatkan dengan niat yang benar, maka mubah tersebut berubah menjadi sunnah. Artinya berpahala dia berpahala dia laksanakan. Demikian para ikhwatiddin, silaturahmi dia beli kendaraan supaya mudah untuk silaturahmi, beli kendaraan supaya mudah mengaji, Jangan sebelum punya kendaraan rajin mengaji begitu sudah punya kendaraan sulit mengaji kenapa? Bawanya merawon aja begitu lupa ngaji. Demikian para kafirin. Ini berarti nikmat bukan bukan menambah semangat mendekati Allah Subhanahu wa taala, tapi malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu ketahui para kafirin, orang yang mendapat nikmat mendapat keleluasaan, mendapat kelapangan rezeki, mereka lebih mudah untuk bermaksiat ketimbang orang yang nggak punya. Ya, orang yang punya kelapangan rezeki lebih mudah melakukan kemaksiatan ketimbang orang orang yang fakir, orang yang miskin. Orang yang miskin paling kalau dia pun mau melakukan kemaksiatan, maksiat-maksiatnya nggak bermodal lah paling. Ya, paling maksiat-maksiat nggak bermodal. Tapi kalau orang-orang kaya banyak maksiat yang bisa dia lakukan. Dia bisa ke diskotik, dia bisa ke karaoke, dia bisa uh, apa namanya, dia bisa berjudi dan seterusnya. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang fakir. Oleh karena itu, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa kendaraan, ya. kan ini sarana sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Yang tadinya dia punya sepeda motor, kemudian punya mobil, mau ngaji ngajakin kawannya, ngajakin kawannya. Ya bagi yang jarang-jarang naik mobil, dia naik mobil kan senang, ayo ngaji kan begitu. Nah, demikian para ya, ekofidin. Jadi kendaraan yang kita miliki itu, kendaraan yang kita miliki itu memang apa namanya dapat kita gunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian untuk nikmat untuk niat-niat yang yang baik. Kemudian, musyahadatu ni'matillahi ta'ala. Yang kedua, kita harus mensyukuri nikmat kendaraan itu. Kalau tadi ini niatnya, ini yang kedua mensyukuri. Mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Para kafirin azallahu iyyakum. Kendaraan kalau kita uh, kita perturutkan hawa nafsu kita, maka para ekofidin tidak akan tidak tidak ada satu kendaraan pun yang kita syukuri. Kalau kita perturutkan hawa nafsu kita, ya coba kita kita apa namanya kita review kembali kehidupan kita dulu. Tadinya kita naik sepeda atau awal-awal beli kendaraan sepeda motor yang astuti, ya, yang pakai minyak campur, bensin campur dorong, baru hidup dia Payah ngengkol-ngengkolnya. Payah ngengkol-ngengkolnya. Aduh begini, begini, begini. Akhirnya Allah beri kenikmatan. Meningkat sedikit. Ya, meningkat sedikit. Terus, terus meningkat, meningkat. Kalau dia syukuri, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menambah kenikmatan yang dia berikan. Tapi kalau tidak syukuri, para yang apapun kendaraan tidak akan memuaskan kita. Apapun kendaraan yang diberikan Allah kepada kita, sungguh tidak akan memuaskan diri kita. Mengapa? Karena kita akan melihat kendaraan yang jelas lebih baik daripada kendaraan kita. Yang naik sepeda melihat yang naik kereta, yang naik kereta melihat yang kereta baru. Nah yang naik kereta melihat apa? Mobil, mobil ya dari mulai hijit 55, hijit 1000 kan banyak sekali. Sampai yang yang senia nanti kurang juga Avanza, Innova terus sampai Fortuner terusnya. Gak selesai-selesai. Yang punya mobil 16 masih belum juga. dilihat, ada yang punya helikopter. nggak selesai-selesai. Itulah dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, lauka ali bni Adam wadian min zahabi la habba ayyakuna lahu wadiyani wadian ukhra." Seandainya seorang anak Adam punya emas sepenuh lembah, sungguh dia ingin ingin punya satu lembah lagi. falayyam la afahu illa turab sungguh mulutnya tidak akan pernah penuh kecuali dengan tanah. Kalau sudah dipenuhi tanah, baru selesai keinginannya. Itulah para khafidin azzallahu Makanya ketika kita punya kendaraan, ya memang itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Kalaupun memang kendaraan kita lebih baik dibandingkan kendaraan yang lainnya, maka para khafidin jangan menjadikan kita menjadi apa namanya menjadi menjadi tinggi hati begitu ya menjadi hati memang para ikhwatiddin kendaraan merupakan salah satu prestise seseorang atau prestise status status sosial makanya dia uh, kalau sudah agak naik sedikit levelnya dia akan berusaha mencari kendaraan yang yang yang selevel dengan dia begitu apalagi dunia bisnis sekarang kalau bisnisnya mulai mulai 50 jutaan ke atas antum bawa bertemu dengan klien antum dengan bawa apa namanya sepeda motor astuti itu nggak akan percaya ini yang mau laga tender begitu tapi kalau antum bawa Avanza misalnya walaupun kredit DP masih 2 juta kredit masih masih lima tahun lagi itu dia bisa dia bisa yakin nah, ya. antum pergi ke pesta misalnya naik pesta Vespa odong-odong itu yang kalau mau dihidupkan dimiring-miringkan dulu. Mereng, mereng, mereng. kalian harus lima kali. Tentu sambutannya beda dengan kalau antum datang naik mobil, tret, turun, tip, assalamualaikum turun, itu lain. Persilahannya lain, persilahannya. Langsung ditongsong ke meja, ke meja hidangan, kata orang Padang. Disongsong ke meja hidangan. Demikian para Khafidin. Apakah hal ini boleh? Sebenarnya kendaraan itu. Kalau kita kendaraan itu salah satu gunanya adalah zina. Bagaimana? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl wal khayla wal bighal wal hamira litarkabuha wa zinata wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, bighal, keledai merupakan kendaraan kalian nah sebagai perhiasan bagi kalian dan perhiasan bagi kalian. Itu yang namanya prestise. Artinya uh, sebagai apa namanya? Ya sebagai perhiasan bagi seorang. Maya, makanya kan lain, lain perasaan kita ketika naik mobil dengan ketika naik Vespa. Gimana kasiran? Beda kan? Beda, perasaan kita beda. Walaupun numpang, perasaan kita beda. Demikian para Covid-19. Kemudian duduk di depan dengan duduk di belakang lain beda, lain dia. Lain perasaannya. Demikian. Apalagi kalau di bagasi, lebih lain lagi itu. Demikian para ikhwafidin azallahu Apakah itu boleh? Boleh. Ya. Boleh. Kalau kita beli kendaraan untuk perhiasan kita, ya. Tapi yang tidak dibolehkan adalah uh, membanggakan diri dengan kendaraan tersebut, apalagi sampai merendahkan orang lain ini yang tidak dibolehkan. Nah, tidak dibolehkan. Zaman sekarang ini apalagi orang menilai hanya lebih lebih cenderung menilai dari sisi materi. Hormat dan tidak hormatnya dinilai dari materi. Kalau kalau sering ada parkir depan rumah antum tuh mobil, ah mulailah dipandang. Tadinya hanya seperempat mata, sekarang udah dua mata nih antum. Walaupun bukan punya antum. Demikian, itulah masyarakat kita. Itulah masyarakat kita. Dan memang manusia begitu tabiatnya. Ya, begitu tabiatnya artinya uh, materi ma, lebih cenderung kepada material lebih cenderung pada materi. Allah menyebutkan zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hak Di, diberi perhiasan bagi manusia, mereka cinta kepada hubus syahawat, suka kepada cinta kepada syahwatnya. Apa itu? Minan nisa, wanita, wal anak-anak wal qanatiril muqantarati min adz wal fiddah perhiasan-perhiasan dari emas dan perak ya perhiasan-perhiasan dari emas dan perak emas dan perak ini para khafidin perhiasan yang tidak luntur jadikan perhiasan tapi kalau hanya sekedar souvenir perhiasan dari souvenir misalnya dari bambu itu sebentar saja Antum melihat pakai sebulan sudah sudah selesai tapi emasan perak itu nggak selesai. Terus dia awet jadi perhiasan. Ya, misalnya antum hobinya misalnya anak kita hobinya uh, pakai rantai buah jali-jali, antum tahu buah jali-jali? Kenapa tahu buah, buah jali-jali? Nah, itu di di di dirangkai dicukkan. Iya. Itu ah, kita umur umur tiga tahun, empat tahun, coba umur umur kelas enam itu. Jali-jali, beli jali-jali katanya. Nah, udah nggak laku nggak zamannya kan buah jali-jali. Tapi kapan Eh, Itu terus berlaku. Makanya di sini disebutkan ubusya az-zahab wal Ya, emas dan perak. Kemudian wal khairul mustawamah dan kendaraan itu kuda. Jadi dari dulu juga manusia itu suka kuda, suka kendaraan. Ya, kecenderungan untuk berkendara dan suka dengan kendaraannya. Bahkan Nabi Sulaiman disebutkan termasuk salah seorang nabi yang suka dengan kendaraan. Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian uh, wal an'ami wal harf, binatang ternak dan dan ladang dan perkebunan. Itulah keinginan manusia. Makanya orang yang hobi berladang dia bisa lupa waktunya. habis waktunya ke ke ladang. Kalau dia hobi ternak, habis waktunya ke ternak saja. Senang dia nengok kalau dia ternak ayam, senang dia nengok ayam tuh kucar kacir sana kemari, lari sana lari sini. Ya. Kalau dia eh, punya ternak ikan, senang nengok ikan. Sekarang nongkrong begitu apa yang dipikirkan sambil lempar pelet. Itulah dia. Kesenangan manusia. Gimana? Uh, <laughs> demikian. Demikian juga ternak. Itulah kesenangan manusia para ikhwatiddin azallahu iyyakum. Jadi itu semua memang sudah tabiat manusia, hanya saja hal itu harus dikendalikan jangan sampai menjadikan kita itu sombong dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita apalagi sampai merendahkan orang lain. Itu yang tidak dibolehkan. Pakai mobil boleh silakan, Kalau antum beli, mampu beli mobil semewah apapun silakan, Asalkan dari hasil yang halal. Dan niatkanlah untuk yang yang terbaik para khafidin azallahu Dan jangan sampai mengatakan ini adalah hasil usaha saya, hasil uh, kerja keras saya. Itu tidak dibolehkan ini merupakan sifat korun, bagaimana yang sering saya singgung. Kalau korun ditanyakan dari mana harta harta hartaku ini, dia akan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya ini aku dapati di, dari apa namanya berdasarkan ilmu yang aku dapati. Jadi harta yang dia dapati sekian banyaknya yang jumlahnya ma'an nama pati latanu wil usbati minal kuwah yang kuncinya saja tidak sanggup diangkat oleh satu orang yang terkuat pada waktu itu Ah, Inna itu wala ilmin indi. Ini iya, aku dapati dikarenakan ilmuku. Begitu. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan dalam Islam. Ketika kita tanya, bagaimana usaha? Alhamdulillah. Bagus. Ini merupakan fadilah dari Allah. Merupakan nikmat dari Allah. Dan ya juga dengan uh, doa dan usaha. Begitu seorang muslim. Bukan, iya. Karena kita harus berusaha keras. Ini hasil kerja keras. Ini seperti korun Orang yang seperti ini ketika ditanya hasil usahanya dia bilang hasil kerja keras yang namanya itu korun namanya. Ya, menyerupai korun dan tidak dibenarkan dalam Islam. Demikian mereka Fitbit. Kemudian uh, tiang yang lain yaitu doa ruku, doa ruku, doa berkendaraan. Bagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yaitu Alhamdulillah Alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian tambahannya alhamdulillah alhamdulillah dua kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tiga kali Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa yang panjang. Ya minimal kita doa doa yang ada dalam Al-Qur'an. Bismillah subhanalladzi istaghfar lana hadha wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau kita perhatikan artinya, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Subhanallah istaghfarana hadha. Maha suci Allah yang telah menghinakan kendaraan ini kepada untuk kami. Zina itu para ekofirnya tidak harus kuda. Memangnya ketika kita lahir langsung bisa naik sepeda motor? Kan enggak belajar dulu, itu berarti tadi belum belum jina. Nah, dianggap kendaraan itu belum jina. Kayak sepeda, begitu mendayung jatuh, belanggar atau masuk paret atau berdarah dan seterusnya luka, itu berarti sepedanya belum belum jina. Nah, ketika kita sudah terbiasa naik sepeda, berarti sepedanya dianggap sudah jina, sama seperti kuda, sama seperti kendaraan-kendaraan yang lainnya. Makanya Allah menyebutkan Subhanallah di sakhara yang telah menjinakkan untuk kami kendaraan ini. Ya kita naik sepeda motor, awal-awalnya apa namanya eh, kesulitan, lama-lama sudah sangat mahir. Nyelip sana nyelip sini kadang-kadang hanya 2 mili, tiga mili dari kendaraan sampingnya. Naik mobil, sudah mahir sekali. Demikian, itu berarti sudah dijinakan. Karena dijinakan kepada kita. Itu Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semata-mata karena kepandaian kita. Berapa banyak orang yang begitu belanja naik mobil, lantas masuk paret setelah itu trauma, nggak mau lagi naik mobil. Berapa banyak orang yang trauma naik kendaraan sepeda motor? Kenapa? Karena ketika belajar masuk paret misalnya atau melanggar melanggar orang lain. Setelah itu karena trauma berarti kan dicabut nikmat Allah tersebut. Ketika naik, dia naik kendaraan nggak berani. Jadi kita yang masih bisa, alhamdulillah. Seperti nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang uh, berkendaraan? Kita berkendaraan alhamdulillah selamat-selamat saja. Orang lain berkendaraan yang langgar lah, yang apa, yang seterusnya. Demikian. Berarti apa namanya? Uh, ada per, apa namanya? Ada hal yang harus kita perbaiki. Oleh karena itu, ketika keluar rumah, kita baca doa, doa kendaraan, begitu. Kemudian Nah itu jangan ugal-ugalan, nah, jangan kebut-kebutan. Kencang boleh, kebut nggak, ngebut nggak boleh. Kencang boleh, nggak ada yang larang kencang. Ngebut yang nggak boleh. Ngebut itu kan identik dengan ugal-ugalan. Masa jalan lagi suji kita masih lari lima, ya kan begitu ngebut, awalnya kencang. Nah demikian, kencang boleh, ngebut yang nggak boleh. <clears throat> Kemudian para kafirin Allah iyyakum Zikr suad wal hubud. Zikir ketika jalan menanjak dan jalan menurun. Hadis yang diriwayatkan <clears throat> oleh Imam Bukhari dari Jabir. Qala Rasulullah SAW uh, eh, an Jabir radhiyallahu anhu qala dari Jabir radhiyallahu anhu qala dia berkata, Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza zalna sabbahna. Kami apabila kami bepergian, ketika kami mendaki, kami bertakbir. Ketika menurun kami bertasbih. Jadi jalan perjalanan jalan kita naik, Allahu Akbar. Nanti kita turun subhanallah. Nah, begitu. Itu bukan harus jalannya naik kali baru Allah akbar nggak? Seperti kita naik naik jembatan seperti jembatan yang ada di sebelah kanan naik gitu kan Allahu Akbar di ya atas kan? Subhanallah ada demikian jadi setiap ada yang naik ucapannya Allahu Akbar setiap turun Subhanallah ketika dari kita pergi dari Medan ke Tanjung Merawat berapa kali naik turun turun ya. berapa kali naik turun turun itu merupakan apa namanya eh, kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah dari hamba al la ilaha illallah, la ilaha Nggak usah, ada dalilnya. Apa Allah, Allah, Allah, Allah, nggak ada dalilnya. Sudah ada dalil yang lain yang menyebutkan bagaimana sunnahnya ketika kita berkendaraan. Sekali lagi ketika naik, kita ucapkan apa? Allahu Akbar ketika turun, Subhanallah. Bagaimana kalau kita kebelas lagi kan naiknya lama? Lama kan ya? Gimana? Atau Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Dia disebutkan berkali-kalinya, ya sudah ketika Allahu Akbar. Nanti turun, Subhanallah. Allah alam kenapa kalau ketika naik Allah Akbar turun Subhanallah. Allah alam demikian yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adab yang lain berkendaraan. Ayakun ayakuna sahibul ayakun ayakuna sahib ayakuna sahib wasiratil mufrad fil muqaddimah fil muqaddamah hendaklah ketika berkendaraan yang punya kendaraan itu di depan nah. misalnya antum diajak orang naik mobil ayo jangan panik-panik buka pintu depan duluan yang punya lebih berhak untuk di depan demikian kecuali kalau dipersilahkan Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmizi. Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi ja'a rajulun himar. Ketika Rasulullah sedang jalan kaki, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang sedang mengendarai keledai. Faqala ya Rasulullah irkab. Laki-laki itu berkata, "Ya Rasulullah, silakan Anda naik." Wa ta'akhkhara rajul. Akhirnya si laki-laki itu pun ke belakang dia jadi dia mempersilahkan Rasulullah ke ke depan. Kalau Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, La anta ahakku sodri dabatika minni illa anta ja'alahu li. Enggak, engkau lebih berhak di depan daripada aku, kecuali kalau engkau persilahkan kepadaku. Qala fa inni qad ja'altuhu laka. Sungguhnya aku telah mempersilahkan anda untuk di depan. Farakiba, farakiba lantas Rasulullah pun naik kendaraan demikian ya. Kendaraan apa saja yang si pemilik yang berhak untuk berada di depan kecuali dipersilahkan. Dipersilahkan. Antum misalnya mau pergi dengan teman naik kendaraan motor, ya kemudian ambil kunci dia yang apa namanya yang yang yang membawa misalnya, enggak. Yang si punya kendaraan itu lebih berhak di di depan. Yang uh, tidak punya kendaraan dia yang berada di belakang yang dibonceng. Demikian juga yang naik mobil, yang punya kendaraan lebih berhak untuk di depan. Yang numpang, nebeng, ya yang di di belakang. Demikian adabnya kecuali jika memang dia dipersilahkan. Kalau nggak dipersilahkan, maka tetap di belakang. Demikian para khotibin azimullah Eh, uh, saya kira cukup ya. Adapun di sini jangan membebankan kendaraan dengan di luar kapasitas kemampuannya itu berkaitan dengan kendaraan-kendaraan hewan. Ya, misalnya unta antum letakkan di atas punggungnya dua ton setengah, ya tentu ini menyiksa. Nah, tapi kalau misalnya antum sepeda motor, ya, sepeda motor bonceng lima misalnya, itu kan sebenarnya di luar kapasitas. Ya bagaimana? Kita punya satu sepeda motor, anak empat, maka pasang kayu lagi belakang sambung. Kalau nggak cukup, ini harus dibawa semua. Yang depan sudah taruh bantal kan, udah bisa tiga. Tinggal dua lagi di belakang, gitu. Umia paling sudut, paling ujung. Mempernya. nah, demikian. Ini jadi gimana? Boleh nggak? Hah? Kan di luar kapasitas itu. Mana sambil enam orang naik, eh, sepeda motor? Gimana? Boleh apa enggak? <laughs> ya sebenarnya Pak Ekofidin uh, eh, ini tidak dikat, apa namanya beda dengan kalau kendaraan yang yang hidup kalau dia di, di dibebankan dengan kendaraan yang lebih beban yang lebih itu artinya menzolimi tapi kalau sepeda motor apa kita katakan menzolimi sepeda motor kita gitu Nah, dia nggak terzolimi karena dia benda mati. E, hanya saja masalah itu masalah peraturan aja. Masalah peraturan. Jadi itu dia dikatakan menzolimi. Makanya dia saya baca karena kan nggak ada di sini untuk pakai kuda, pakai keledai di rumah begitu, pakai lembu di pengajian kan nggak ada. Demikian para Kemudian mereka kendaraan memang kendaraan hendaklah kendaraan yang dibawa itu kendaraan yang layak. Memang berfungsi sebagai kendaraan. Maksudnya apa? ya maksudnya apa ada kalau untuk kendaraan-kendaraan sekarang nggak ada yang kita katakan kendara kendaraan ya tentu dikendarai tapi ya kalau binatang garang hidup seperti apa seperti lembu lembu lembu tidak boleh dijadikan kendaraan lembu tidak boleh dijadikan kendaraan ya kalau seandainya belum ada kendaraan satu naik kuda satu naik keledai misalnya kalau dia apa naik kerbu naik lembu begitu atau naik lembu perang naik lembu ya nah, lembu ini difungsikan bukan sebagai kendaraan makanya tidak ada dalam ayat-ayat Quran apa namanya lembu dijadikan kendaraan apa atau naik kambing ya, kambing Ottawa naik kambing naik burung unta burung unta kan besar walaupun dia sama-sama unta tadi dia burung tidak bisa dikendarai maka hal itu tidak dibolehkan karena yang fungsinya bukan sebagai kendaraan. Subhanallah Allah Subhanahu wa taala apa namanya? memberi kita nikmat hewan-hewan tertentu yang bisa dikendarai. Contohnya keledai. Keledai itu lebih kecil dibandingkan lembu. Ya. Tapi memang keledai itu fungsinya untuk dikendarai. Keledai fungsinya untuk dikendarai. Kan kecil dia. Nah, demikian unta dikendarai juga boleh dimakan. Tapi yang lain-lainnya tidak dibolehkan para ekofidin ya. Jadi hewan kendaraan itu hewan-hewan tertentu, hewan-hewan tertentu. Nah, sekarang tentunya sudah sangat jarang nih, ya, sudah sangat jarang. Demikianlah para <clears throat> Semoga apa yang kita dapati pada malam hari ini cukup uh, sebagai apa namanya? Sebagai ya wawasan kita lah untuk adab keluar rumah dan berkendaraan. Ada juga di sini adab tidak menjadikan kendaraan sebagai mimbar. Artinya ini juga kaitannya dengan hewan-hewan hidup. Jadi ketika kita uh, bertemu dengan teman, naik kuda ya juga, naik kuda kemudian berbincang-bincang, berbincang-bincang dengan kendaraan yang berhenti berbincang-bincang bukan turun, itu nggak dibolehkan. Tapi kan karena kita nggak naik kuda. Tapi kalau uh, di atas kendaraan lagi berhenti di atas kendaraan sepeda motor itu tidak termasuk. Karena kalau ya makhluk hidup, kuda misalnya kita berikan, kemudian kita berbincang-bincang dengan teman, dengan yang juga naik kuda atau naik yang lain kami berbincang-bincang terus itu bisa mendolimi si kuda. Namun juga dia terbebani. Beda ketika dia berjalan dengan ketika dia berhenti. Ya, beda. Demikian para Makanya ini tidak dibaca. Nah, kan nggak ada yang punya kuda. Demikianlah aku oleh lihat astagfirullah li walakum wa lisal muslimin inna wal ghafur. Kita ya, mengisi waktu. Silakan ada pertanyaan? Ya. Kalau sholat dua rakaat tadi, sholat dua rakaat, ya ketika kita mau bepergian, pergi keluar rumah. Pergi ini kan yang jelas Eh, kata-kata uh, pergi ini kan pergi dari keluar rumah yaitu tempat yang agak jauh bukan berarti macam saya mau nyiram bunga itu keluar rumah satu rakaat nanti ambil air lagi mau nyiram satu rakaat lagi nggak selesai ya kan nah, demikian ya ya kita mau kerja ya mau mau keluar rumah lah begitu memang memang dia memang keluar rumah nanti kalau beli bawang balik lagi satu rakaat lagi begitu tapi kalau doanya para Fakiti baca saja doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hawla wala quwwata illa Ini Demikian Allah alam Ah, ah, ah, iya. Itu ada safar, kalau ada safar sebelum ke rumah kita satu dua rakaat di masjid. Ada yang lain? Ada, ada pertanyaan, Mas ada Ustaz. Apa pertanyaannya? Begini Ustaz katanya. Ketika saya di jalan dengan mengendarkan sepeda motor, tiba-tiba teman perempuan saya meminta saya untuk memberikan tumpangan ke rumah dia untuk diantarkan. Yeah. Dengan cara memaksa karena dia sedang terburu-buru. Sedangkan Ana sudah tahu hukumnya tidak boleh. Apa yang akan lakukan? Apakah lari begitu saja atau membonceng ya Iya, ini pertanyaannya. Saya sedang naik sepeda motor. Ketemu dengan teman perempuan saya. Dia buru-buru. Dia minta supaya saya bonceng. Dia orang awam, sementara saya tahu hukumnya bonceng yang nggak mahram. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya ngeber <laughs> ngeber kendaraan saya saya tinggalkan atau bagaimana? Iya. Sementara dia maksa karena dia buru-buru. Dalam masalah ini, ya dalam masalah ini para kafirin azallahu kalau seorang yang kalau dia misalnya uh, rekan perempuan yang mungkin rekan kerjanya ya rekan kerjanya itu saya yakin kalau memang dia terlihat seorang yang memang multazim itu akan terlihat beda dengan yang lainnya akan terlihat beda dengan yang lainnya tapi kalau geteknya sama dengan yang lain ya tentu minta bonceng. Kawan-kawan yang minta bonceng. Antum lah misalnya sudah mulai tahu kajian kerja misalnya satu instansi dari awal malah sudah tahu ini orang ini alim begitu orang ini begini begini begini. Tentu yang perempuan-perempuan juga tidak tidak mau sembarangan. Nah, demikian. Jadi kalaupun kalaupun dia kalaupun dia apa namanya kalaupun dia minta paling kita Eh, bilang saya kita kita dapat menjelaskan dengan dengan mudah aduh nggak boleh hukumnya nggak boleh begitu dia bisa bisa menerima makanya sikap kita sehari-hari terhadap rekan-rekan kita itu pada hafidin itu akan mening apa ada ada feedback sikap mereka kepada kita kalau kita apa namanya bersikap juga seperti mereka mereka juga akan bersikap kepada kita seperti itu tapi coba kita hati-hati kita bersikap santun kemudian ya berbeda dengan yang lain sikap kita tidak tidak se, eh, apa namanya tidak uh, tidak apa namanya tidak terlalu bermudah-mudah misalnya maka insya Allah ya mereka juga akan berhati-hati dengan kita demikian jadi walaupun misalnya karena dia nggak tahu sementara saya mau tobat misalnya begitu ya ya jelaskan saja kalau nggak mau juga dia maksa Loh, itu bukan maksa sebenarnya dia minta tolong kalau maksa itu kan dibunuh ayo saya, saya kamu kunci kalau nggak tak tak kutembak kepalamu misalnya begitu. Kebetulan teman-teman perempuannya poluan pula, misalnya begitu ya. Ya, saya kira jarang itu terjadi. Jadi bagaimana jelaskan saja, kemudian ya sudah pergi. Salah satu kan Kalau masalah-masalah yang yang jelas hukumnya. Demikian Oke. Untuk menit pertanyaan ya? Ya. Istidrot, istidrot itu Allah memberikan nikmat yang berlimpah kepada orang yang berbuat maksiat. Jadi dia tadinya sholat, ekonominya pas-pasan. Ketika mulai nggak sholat, semakin banyak rezekinya. Semakin banyak pelanggaran syari yang dia lakukan, semakin banyak syariat syariat yang dia langgar, maka semakin melimpah ruah rezeki yang diberikan Allah kepadanya itu namanya istidroj ya artinya apa <coughs> Allah memberi dia rezeki itu supaya dia bertambah bertambah besar. jadi istidroj artinya pelan-pelan semakin jauh istidroj <coughs> ada yang lain <coughs> aja. Ya. Begini, begini, begini, begini. Jangan, eh hati-hati kau, nanti jangan-jangan kau istirahat begitu. Kita jelaskan saja. Uh, terkadang kondisi manusia begini, begini, begini, semakin uh, kita cerita saja lah pokoknya. Bukan menuduh dia, bukan menuduh dia. Jangan dikatakan gini-gini, ah ini tahu siapa maksudnya? Ente, gitu. <laughs> Jangan, sebab yang bisa mengetahui secara asyik itu adalah yang mendapat istirahat Allah Jangan-jangan lu nggak nggak dapat istri itu, saya sebentar lagi dia nanti akan akan taubat dan seterusnya. Nah, demikian ya. Jangan diponis dia. Yang lain? Ada tanya lagi, Pak Belum ada, Ustaz. Belum ada? Iya, Ustaz. Anda enggak tanya? não no plano perhatikan sholat ini tetap tidak boleh dilakukan pada tiga waktu. Pertama, ketika matahari sedang terbit, ketika matahari pas di pertengahan, dan ketika matahari sedang terbenam. Itu nggak dibolehkan. Sholat ini. Sholat apa saja? Amin. Ya, demikianlah pada Covidin. Semoga apa yang kita sajikan bermanfaat untuk kita semua. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم